Ada dikisahkan bahwa satu orang orang pegunungan, orang awam yang secara lahir dia tidak punya kelebihan apapun. Seorang awam yang secara lahir tidak punya kelebihan apapun berada di majelisnya Rasulullah. Beliau berada di majelis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana keadaan di padang mahsyar, bagaimana keadaan di hari kiamat. Yang sungguh sangat mengerikan. Orang-orang pada menangis. Termasuk orang-orang besar yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh? juga ikut menangis Sayyidina Abu Bakar menangis Sayyidina Umar bin Khattab menangis Sayyidina Uthman menangis Sayyidina Ali menangis Orang-orang besar saja merasa takut akan adanya hari kiamat. Bagaimana kita tidak takut? Sayyidina Abu Bakar orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Sayyidina Umar pun demikian akan tapi beliau di saat mendengar hari kiamat ketakutan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq suatu ketika disebutkan tentang siratal mustaqim tidak bisa menahan mengucur air mata Siratal mustaqim, siratal mustaqim wa minkum illa wariduha. Tidak ada semua dari kita kecuali harus melewati yang namanya siratal mustaqim itu. Semua pasti melewati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq teringat tentang kisah siratal mustaqim tentang jembatan siratal mustaqim. Menangis beliau. Lalu melihat anjing. Melihat binatang berkata anjing anjing di saat itu nanti kalau aku bisa lolos melewati jembatan itu niscaya aku akan benar lebih bagus darimu tapi wahai anjing kalau aku kepleset di siratal mustaqim sungguh engkau lebih bagus daripada aku sampai begitu mengerikannya padang mahsyar hari kiamat tanggung jawab di hadapan Allah Begitu para sahabat Nabi dikuasai oleh rasa takut berharap kalau seandainya aku jadi debu tidak ada hitungannya nanti di akhirat. Tidak akan ditanya. Akan tapi aku sudah menjadi manusia semacam ini. Aku punya akal. Dan semua perilakuku akan dipertanyakan nanti di akhirat. Menangis para sahabat Nabi. Menangis dan menangis. Nabi bercerita tentang hari kiamat para sahabat Nabi pada menangis dan menangis. Tiba-tiba ada satu orang Orang ini orang awam. Anggap saja orang kampung, orang desa, orang gunung. Tiba-tiba dia mengangkat tangan dan bertanya. Waktu itu lagi khutbah Nabi. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat yang kau sebut itu akan tiba?" Bertanya tentang datangnya hari kiamat. Kapan hari kiamat itu akan tiba? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan ini terheran Orang itu disebut hari kiamat pada ketakutan. Lah kok malah ini berani bertanya kapan akan tiba hari kiamat? Punya bekal apa dia? Nabi bertanyalah kepada orang tersebut. Kamu bertanya tentang hari kiamat, sementara orang pada menangis nih. Abu Bakar menangis, Umar menangis, semuanya pada menangis. Akan tapi engkau malah bertanya tentang hari kiamat. Mada a'datta Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Sahabat Nabi tersebut dia bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat itu tiba bukan karena dia kebanyakan bekal akan tapi seseorang di saat merasa ketakutan biasanya seperti itu. Kalau orang kalau, orang takut ditagih hutang selalu nanya kapan ya tanggal 1 datang, kapan tanggal 1 datang? Karena tanggal 1 mau ditagih utangnya. Dia ketakutan. Selalu ingat tanggal 1, tanggal 1 dan tanggal 1 Maret, tanggal 1 Maret, tanggal 1 Februari misalnya. Mau ditagih utangnya. Biarpun dia nggak punya duit selalu nanya pada istrinya, "Mi, Umi atau Mama, kapan tanggal 1?" Istrinya kaget, "Memangnya Abang sudah punya duit nih?" "Oh, bukan. Saya itu ketakutan datangnya tanggal 1." Sama dengan ini sahabat. Dia bertanya bukan karena juga punya bekal yang banyak. Tidak ya Rasulullah, aku tidak punya bekal apa-apa. Kecuali tersembunyi di dalam hatiku iman kepada Allah dan kecintaanku kepadamu ya Rasulullah. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Nabi menghadap dengan orang tersebut dengan wajah dan badannya. Jadi kalau orang hanya noleh biasa ini adalah biasa. Tapi kalau sudah menghadap dengan wajah dan badannya menunjukkan bahasanya orang itu sangat menarik bagi Nabi. Haha. Lalu Nabi menghadap dengan wajah dan bandanya. Lalu Nabi berkata, Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai.